Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Ad-dunya sijnul mu'mini. Ini mengajak tafakur lagi. Ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafiri. Yang namanya dunia itu adalah penjaranya orang mukmin. Penjaranya orang mukmin dan surganya orang kafir. Sayyidina Umar bin Khattab dengan kuda megah, kuda mewahnya karena beliau adalah seorang khalifah, punya kuda bagus, kuda untuk perang, untuk berjuang. Melewati orang Yahudi. Ma'agdaba nabiyyak. Alangkah dustanya nabimu. Alangkah dustanya nabimu. Orang Yahudi, orang fakir, orang Yahudi nyungsep hidupnya di pinggir jalan. Melihat Sayyidina Umar dikawal oleh kawan-kawan, oleh peja, oleh sahabat-sahabat Nabi. Sehingga waktu Sayyidina Umar berjalan, betul-betul dihormati oleh pecinta-pecinta Sayyidina Umar. Ada orang Yahudi di pinggir lalu berkata, "Alangkah dustanya Nabi Muhammad Umar." Kenapa? Saya itu sengsara di dunia ini, tapi kamu enak lihat, punya kuda enak, diikuti orang. Maksud kamu gimana? Nabi pernah berkata bahwasanya dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin, akan tapi surga bagi orang kafir, maksudnya kafir yang nggak terima Muhammad. Aku tuh gak nerima Muhammad, tapi ternyata aku nyungsep hidupku. Nih, Muhammad dusta berarti. Dan kamu itu kan katanya percaya Muhammad, mestinya kan gak enak. Kayak di penjara, tapi kok kamu seneng? Saya tidak bin menjawab bahasanya, "Pak, ketahuilah, apa yang kamu rasakan saat ini, Uh, sangat enak dibanding kau nyungsep di neraka jahanam nanti." Ah, ngerti enggak? <laughs> Sekarang masih lumayan enak kau di sini tuh kayak surga dibanding kau nanti bakal nyungsep di neraka jahanam. Dan orang beriman seenaknya kayak apapun di dunia dengan kekayaan yang melimpah ruah, dengan dibantu oleh beribu pemberibuan pembantu, kemudian segalanya di kalau seandainya dia ngomong eh, langsung datang, ih datang wah semuanya ketahuilah itu semuanya tidak apa-apanya dibanding dengan kenikmatan di di surga. Jadi kalau dibanding ini kayak di penjara. Itu. Ini adalah rendungan Dan ketahuilah betul kalau kita renung kemarin sudah diajak merenung oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Bentar sekali kehidupan di dunia ini. Tak senang-senangnya kita pun, kadang senangnya pun kita baca eh, hikmahnya bin dan Sekandari, senangnya kita pun masih bercampur, tidak senang. Makan enak. Lagi makan enak, ya. Tapi lagi enak-enaknya makan, ada nggak enaknya? Dan Nah itu apa? Pengen mie? Coba. Kalau tidak dikasih minum? Enak. Jadi sudah. Jadi enaknya pun ternyata masih tidak. Ada tidak enaknya. Habis itu 6 jam kemudian. Aduh ada apa nih perut saya ini? Enaknya masih tidak enak. Bahkan menjadi sesuatu yang paling tidak enak di dunia barangkali nanti keluarnya. Jadi enaknya dunia seperti itu. Ayo. Akan tapi kalau sudah di surga nanti Masya Allah. Makanya yang kita cari adalah kehidupan nanti di akhirat. Jadikan ini semua dunia yang selama ini kita rasakan yang Allah berikan kepada kita sebagai tangga menuju akhir, menuju Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa firman Allah Subhanahu wa taala ini, kita di sholat kalau sudah selesai sholat, Pantashiru fil ardi Wabtahu min fadlillah. Bertebarlah kau di muka bumi. Ingat, cari karunia Allah, tapi jangan lupa ingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hatimu selalu dengan Allah.